رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة رجاء Radio دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وقال كعب بن مالك رضي الله عنه من أكثر ذكر الله برئ من النفاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كثيرا Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس وقال كعب بن مالك رضي الله عنه من أكثر ذكر الله برئ من النفاق قدوات, قدوات نبوية, نبوية عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم ده ليه أبو القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda pada kesempatan malam ini dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid yang kedua yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Dan bagi Anda para pendengar Raja yang sudah memiliki buku panduan yang uh, kita bahas pada kesempatan malam ini silahkan Anda bisa membuka dan kita telah sampai kepada pembahasan pelajaran yang keenam dari kitab ini yang eh, berada di halaman 36. Dan untuk kajian ini kami membuka kesempatan yang luas bagi Anda pendengar roja untuk berinteraktif secara langsung dalam kajian pembelajaran bahasa Arab. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Kami ulangi kembali di 021 823 6543. Untuk pertanyaan pesan singkat juga Anda bisa layangkan melalui pesan singkat di line telepon 0819 896543.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 terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri ada nikmat iman, nikmat Islam, kemudian ada juga nikmat sehat dan alhamdulillah ada juga nikmat waktu luang. <clears throat> Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Allah tabaraka wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama pembahasan kitab uh, Durusul Lughatil Arabiyah yang mana uh, kita sampai pada Ad-Darsus Sadis pelajaran yang keenam yang ada pada halaman 36 halaman ke-36 kita telah jelaskan dan telah kita baca bersama pelajaran ke-6 ini pada pertemuan yang lalu. Sudah kita pahami dan sudah kita baca insya Allah Dan e, pada malam ini kita akan lanjutkan membaca beberapa latihan-latihan yang kiranya sempat kita baca pada malam ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke latihan-latihan, ada baiknya kita murojaah terlebih dahulu, kita mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. E, seraya <clears throat> menyegarkan kembali ingatan e, dari apa yang sudah kita bahas sehingga nanti insya Allah membantu untuk akan memudahkan kita e, mengerjakan latihan-latihan yang ada pada e, beberapa halaman e, ke depan. Baik, Ikhwan, e, terlebih dahulu kita sapa Ikhwan di studio. Kifahalakum ya Ikhwan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah di sini ada beberapa ikhwan yang senantiasa uh, rutin menemani kita bersama dalam pembahasan eh, bahasa Arab ini. pakaian tersebut dan telah mensetrikanya. Nah, di sini kembali ke kumson. Nah. Kumson. <clears throat> Silakan ambil baju ini. Nah. Hati kayak ummi. Dzaka ajmalu min hada. Tolong ambilkan yang itu wahai ibuku. Yang itu lebih bagus dari yang ini. Baik, ahsan. Yakfi ya. Mungkin tuasil ya, Nisan? Nah. Tuasil al-hiwar. <clears throat> Al-an Maryam. Assalamualaikum. كيف حالك يا أمي كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي نعم Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu wahai ibuku Dan bagaimana kabar wahai kakakku? Nah. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasah? Waalaikumsalam. Selamat datang wahai putriku. Nah. Kapankah engkau kembali pulang dari madrasah? Nah. Kharajtu ba'da salati zuhri. Kharajtu ba'da salati zuhri. Nah. Saya pulang setelah salat zuhur. Nah. Aina zamil Aina zamilatuki Aminah wa Fatimah wa Su'ad? Di mana teman-teman perempuanmu? Di mana teman-temanmu? Aminah, Fatimah dan Su'ad? Nah, zamilat di sini adalah uh, Fatimah, Aminah dan Su'ad. Su'ad. Nah. <clears throat> Ana ma ra'aituhunna ba'da salat. Saya tidak melihat mereka setelah salat. Nah, di sini menggunakan dhamir hunna. Hmm. Karena kembali ke tiga orang, Aminah, Fatimah dan Su'ad. Nah. أنا ما رأيتهن بعد الصلاة يا بنتي أخوك أخوك حف نعم أخوك حفظ سورة الرحمن أي سورة حفظت أنت wahai putriku kakakmu telah menghafal surat Ar-Rahman نعم surat apakah yang telah kau hafal surat apakah yang telah kau hafal نعم Ana hafidtu surat al-hadid. Wahia atwalu min surati rahman. Wa kadhalika hafidtu sitta ashrata Saya telah menghafal surat al-hadid. Dan itu adalah surat yang lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Demikian juga saya telah menghafal 16 ayat dari surat An-Naba. Masya Allah. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun bik. Adhabat. Adhabti ila al-maktabati al-yawm. Masya Allah. Engkau adalah murid yang mujtahid. Murid yang bersungguh-sungguh. Nah. Aku sangat senang dengan engkau Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan hari ini? Naam, dhahabtu. Iya, saya telah pergi. Mada karati hunaka? Apa yang kau baca di sana? Naam. Karatu majalatan min Pakistan. Ismuha Al-Islam. Saya telah membaca majalah dari Pakistan yang judulnya Al-Islam yang namanya yang namanya al-Islam. Nah. Abil lughatil arabiyyah, abil lughatil arabiyyah hiya Apakah dia dengan bahasa Arab? La, hiya bil lughatil Inggrisiyah. Nah. Tidak. Dia dengan bahasa Inggris. Nah, di sini pakai kaf Inggrisiyah. Nah. ila al-Murirah. Apakah engkau telah pergi ke Murirah? ke rektor. Nah. La hiya ma ja'at al-yawm. Tidak. Dia tidak datang hari ini. Nah. Lima. Mengapa? Adunnu annaha dhahabat ila makkata. Saya mengira dia telah pergi ke Mekah. Nah. Asyaribtis saya, apakah engkau telah meminum teh? La, ma syaribtu. Tidak, saya belum belum saya belum meminumnya. Nah. Lil khadimah hati saya ya Laila kepada khadimah Ummu berkata, datangkan secangkir teh wahai Laila. Nah. Wahati qat'at khubzin aidha ya Laila ana jau'a. Dan datangkan juga sepotong roti ya Laila karena saya lapar. Nah, sant. Barakallahu fikum, masya Allah. Ahsantum. Taib, uh, eh, di sini sebelum kita masuk ke latihan-latihan ada beberapa penjelasan kiranya yang perlu diulang kembali. Uh, yaitu misalnya berkaitan dengan abdamair. <clears throat> Uh, eh, kata ganti kata ganti yang masuk ke dalam kata kerja Abdomair, kata-kata ganti yang masuk ke dalam kata kerja, ke dalam vn Di antara di sini misalnya roja'ta. Roja'ta, di sini ada domir al-mukhatab, -al domir atau kata ganti orang kedua yaitu anta. Dan ini bisa terlihat dari adanya huruf ta di belakang kata kerja yang menempel dengan kata kerja Roja'ta. Ta di sini artinya anta. Kemudian ketika kita rubah menjadi ana, maka tentu uh, ini berubah juga. Sehingga perubahannya antum lihat di sini kalau kita ganti dengan ana, ana roja'tu. Ana roja'tu. Kemudian e, kalau kita rubah lagi bentuknya menjadi Hia misalnya, Hia Hia di sini orang ketiga perempuan, mufrad tunggal. Hia orang ketiga e, perempuan mufrad. Maka berubah menjadi Hia raja'at hiya roja. Dan antum akan lihat di sini beberapa kata kerja kata kerja yang lain. Contohnya adalah uh, eh, ta dan korok tu. Korok ta anta, koroktu ha? ana. Kemudian ada fahim ta dan ada fahim fahim tu. Fahim ta anta, fahim tu ana. Kemudian ada gosalti, gosalti. Ah, adapun gosalti di sini, antum lihat gosalti. Di sini kata gantinya adalah Orang kedua laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ghasalti di sini adalah domirnya anti. Ghasalti anti dan e, beberapa e, kata kerja kata kerja lain yang antum bisa lihat di dialog yang sudah kita baca tadi. Dan nanti insya Allah di e, beberapa latihan ke depan ada beberapa penjelasan berkaitan dengan perubahan-perubahan kata ganti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan yang pertama, Ikhwan. Tamarin, at-tamrinul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Ada empat soal dan empat soal ini berkaitan dengan dialog yang sabar, baru saja kita baca. Nah. Baik. Man yaqra? Nabda min al-ikhwa fi studio. Nah. Fadal ya akhi. واحد أي صورة حفظ سعيد نعم حفظ سعيد سورة الرحمن نعم ترجم أولا يا أخي surat apakah yang telah dihafal Said? Nah. Said telah menghafal surat Ar-Rahman. Hmm, mumtaz. Nah, ahsant. Sahih. Fadal. Ithnan. Ithnan. Kam ayatin min Kam ayatan. Kam ayatan min suratin naba hafizat Maryam. Nah. Terjemahkan nak? Berapa ayat yang telah dihafal dari surat An-Naba yang telah dihafal oleh Maryam. Naam. Hafizat sita ash sita asyrata ayat ayatin min surat min suratin naba. Ada berapa surat naba? ah Hah? 40. Di sini dia berapa dia hafal oleh ini? Sita asyrata. asyrata ayatan. Sita asyrata ayatan. Nanti insyaallah al dari 11 sampai 99 nanti akan ada penjelasan nanti setelah ini insya Allah. Baik, Jadi jawabannya gimana tadi? Ulang ah, Ah, Hikmat. Hafizat sita sita asyrata min suratin Naba. Nah, hafizat sitta asyrata ayatan min surati Naba. An-Naba. Nah, ثلاثة. شكرا أخ حكمت جزاك الله خير. ثلاثة. ثلاثة ما اسم المجلات التي قرأتها مريم fil maktabati bi ayyi lughatin hiya? Nah, tarjim awalan ya, Ihsan. Apakah nama majalah yang telah dibaca oleh Maryam di perpustakaan? Dan dengan bahasa apakah majalah itu? Nah. Ismul majalah al-Islam. Nah. Wahia bilughati Inggrisiyah. Nah, wahia bilughati al-Inggrisiyah. Nah, ahsant, sahih. Nah. Arba'ah al-akhir ya Hikmat. Arba'ah. Man Laila نعم hiya khadimatu li ummi li um li ummi Sa'id. نعم هذا هي خادمة لأسرة أم سعيد أحسنت dia adalah pembantu dari keluarganya ibu Ummu Sa'id Ahsant. Nah, di sini ada, ada j- pertanyaan terakhir ini man Laila di sini karena tidak tidak terli, tidak ada Laila di sini pembicaraan, tapi karena eh, apa namanya untuk mengetes kita seberapa jauh pemahaman kita terhadap dialog yang baru saja kita baca ini disebutkan soal ini. Nah, baik, uh, eh, nafta al majalil mustami ya akhisat. <clears throat> Bagi para pendengar saja kita buka uh, line telepon untuk Anda berinteraktif secara langsung di line telepon 021 823 6543. Tafadhol baik ikhwan maupun akhwat di 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Nah, كيف Pak Abdul, Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bi khair ya Ustaz. Ma Wa sha Allah. kaifa haluka ya Ustaz? آه أنا الحمد لله بخير أيضا ما شاء الله تفضل يا عبد- عبد الوحيد Eh, عبد الواحد Abdul Wahid. ب- بالمد في الواو بالمد في الحاء طيب أنا كل واحد تفضل اقرأ Rakam rakam wahid ya? نعم Ya Ustaz. نعم Ayyi su ayyi suratin Ayya. hafi- ayya suratin hafidha Sa'idun نعم hafidha Sa'idun suratir Rahman suratar Rahmani نعم سورة الرحمن لماذا سورة mengapa dia mansub Pak Abdul Wahid karena dia adalah uh, maf'ul maf'ulun maf'ul maf'ul bih maf'ul bih ya. ahsant maf'ulun bih sahih nah Ya. طيب استمر اثنان تفضل يا أبو عبد الله Ya. Isnan. Kam ayatan min suratin naba hafidhat Maryamu. Nah, terjemahkan dulu Pak. Ah, ya. Berapa ayat eh, surat eh, surah Naba yang dihafal oleh Maryam? Nah, menjawab. Hafidhat Maryamu sita asyrata ayatan. Naam, hafizat Maryam sita asyrata ayatan sahih. Ahsant. Salasa? Salasa. Ma ismul majallati? Disambung Pak Abdul Wahid, ya. masmul Masmul Majallati lati qara'tuha Maryamu fil maktabati. Sekali lagi, qara'tu atau qara'at? Qara'at ya. Nah. Qara'at ha. Ya. Nah, sekali lagi. Masmul majallatil lati qara'atha Maryamu fil maktabati. Nah. E, bi ayyi lugatin hiya? E, apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan? Nah. Dan dengan bahasa apa? Nah. E, jawab. Al ismul al ismul majallati hmm, jangan pakai alif lam di kalimat ismu ah, iya. ismul majalati majallati ismul majallati al islam sahih nah nama majalahnya adalah al islam nah bilugat wahia eh, wahia bilugatil inggrisia Naam, wahia bilugatil inggrisia dengan bahasa dengan bahasa Inggris. Mumtaz. Nah, al-akhir Pak Abdul Wahid, arba. Al-akhir. Arba. Uh, arba. Man Laila hiya khatimatil hiya khatimatul hmm. lil ummi. Khadimatul eh, hmm, Khadimatu ummu Khadimatu ummi Sa'idin. Ummi Sa'idin. Nah, hiya khadimatu ummi Ummi Sa'idin. Nah, dia pembantu siapa? Pak Abdul Rahim. Uh, eh, pembantunya ibunya Said. Ibunya Said. Eh, Syukran Pak Abdul Wahid. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Pak Abdul Wahid? Iya, ada pertanyaan Ustaz. Nah, ya. jangan sulit-sulit Pak Abdul Wahid. Iya. <laughs> Ini nah. Ustaz. Saya kembali mau nanya mengenai Fafariha Bial Mudarisu itu. Nah. Susunan kalimatnya itu seperti apa? Eropnya itu Ustaz. Bia itu bukan mi ya itu. Kenapa? Mi? Uh, eh, Fafarihani, bukan begitu. Bukan, Fafarihabi fariha mutaaddi dia e, mutaaddi dengan ba fariha bi. Hmm. Nah. Bi itu dengan ya Ustaz. betul, ya? betul, oh, betul. Iya, iya. Ya, syukran nah. Ustaz. Terima kasih. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Wahid. Dan kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Nah. Untuk dua orang uh, penelpon. Silahkan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda di 0218236543. Anda bisa menjawab pertanyaan yang terdapat pada pelajaran yang ke-6, ya, tamrin yang pertama. Kita buka di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Tanya. Nah, tafadhali Umu Anissa. Silakan dari awal dari nomor satu, rokam wahid. Rasul wahid. Nah, <clears throat> Ayya suratin hafidhu sa'idun. nah ayya wala ayyu. Ayya. Nah, Surat apa yang dihafal oleh Sa'id? nah, mari jawab. Hafidhu sa'idun surat ar-Rahman. نعم سورة الرحمن ولا سورة الرحمن Rahmani. لماذا الرحمن لماذا مجرور Karena مم. مضاف mudhafun ilaih. مضاف إليه نعم اثنان Isnan. Kam ayatan min suratin naba hafizut Maryamu? Nah. Berapa ayat sur dari surat An-Naba yang dihafal oleh Maryam? Nah. Hafizut Maryamu sita asyrata ayatan min suratin naba. Nah, sahih. Nah. Salasa? Salasa. <clears throat> Masmul majallati lati qara'taha Maryama fil maktabata. Sekali lagi kata kerja qara'at atau qara'ta? Masmul majallatil lati qara'taha. Qara'atha. Korotaha. qara'atha. Nah, karena kalau qara'ta berarti nanti failnya anta. Oh iya. Nah, sedangkan yang benar failnya adalah Maryam. Maryam. Nah, qara'atha Maryamu. Nah. Maryamu ya Ustaz. Nah. Masmul majallati Masmul majallatil lati qara'atha Maryamu fil maktabata. Fil? Eh fil fil maktabati. Nah. <laughs> Apa nama majalah yang dibaca Mariam di perpustakaan? Nah. Hmm, langsung jawab. Langsung saja. Nah. Nanti bahas itu soal yang berikutnya. Nah. Ismuha Ismuha apa ya? Ismuha Ismuha al-Islam. Al-Islam, sahih. Bi ayyi lughatin hiya? Dengan bahasa apa dia? Nah. Wahia bil lughatil Inggrisiyati. Naam, hiya bil lughatil Inggris, sahih. Naam. Dan dia dengan bahasa Inggris. Ahsan, Naam. Rakam arba'ah. Naam, al-akhir. Man Laila? Hiya khadimatu Ummi Sa'id. Naam, hiya khadimatu Ummi Ummi Sa'id. Sa'idin. Naam, Ahsan. Dia pembantu Ummu Sa'id. Naam, sahih. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang terakhir di 0218236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Baik. Bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bahasa Arab untuk pemula dalam dari kitab Rasulullah Al-Arabiyah, Anda bisa membuka pada halaman ke-38 jilid yang kedua. Dan kita berikan satu kesempatan bagi para pendengar Rojo untuk berinteraktif secara langsung menjawab pertanyaan tamrin yang pertama di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dengan Akhbudi di Tambun. Baik, Nah, kaifa haluk Akhbudi? Alhamdulillah, ana Masya Allah. Masya Akhudi. Akhbudi. Silakan, tafadhal. Wahid. Nah. Ayat suratin hafizah Sa'idun. Nah. Hafidzah Aidun suratan Rohmani. Sahih, nah. Itna, kam ayatan min suratin nabak hafidzat Maryamu. Nah. Hafidzat Maryamu. Eh, hafidzat Maryamu. Seta. Tit, tit, ayatan min suratin nabak. Nah, sahih, nah. ثلاثة نعم متن المجلة Ah, asif jiddan. di terputus seperti nah Afwan, ya, mohon maaf sekali ya, terputus sambungan teleponnya. Nah. Dan mungkin bisa menghubungi kembali nanti di 8236543. Nah. Baik, satu penelpon kembali saja ya. kita nah. angkat di 8236543 bagi para pendengar yang lain Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib Ahlan dengan siapa? Dari nol di Jakarta. Eh. Silakan, tafadhol. Silakan dibaca, tafadhali. uh, oh. eh, dari nomor tiga. Paris. Nah. Mas belum majalati qira'atuha Maryam fil maktabati. Qara'atha, sekali lagi, qara'atha Maryamu. Mas, qara'atha Maryamu fil maktabati. Nah. Apa nama majalah yang dibaca Maryam di perpustakaan? Nah. Ismuha al-Islam. Naam, ismuha ala islam sahih. Namanya nah. Islam. Sahih, naam. Bi ayyi lughatin ya? Bi ayyi lughatin? Asif jiddan limada? Nah, Baik, labas. Baik, mohon maaf terputus kembali saat seperti jaringannya sedang eh, nah, ada, terganggu ya. Hmm. Tapi kita lanjutkan kembali saja. Baik. Nah, eh, kita istirahat dulu sebentar. Raha awalnya. Nah. Tapi bagi para pendengar rojak yang mohon maaf kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana kita akan kembali setelah kita ikuti jeda berikut ini. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Fatawa Mukhtar Pertanyaan Akhir-akhir ini saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah Akan tetapi di desa kami Orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama Mereka sering membawakan hadis Halakal mutanatti'un Celakalah al-mutanatti' Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti' Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama. Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. فتاوى مختارة Pertanyaan. Apakah hukum mengikat diri dengan madhab yang empat dan mengikuti pendapat mereka pada setiap waktu dan keadaan? Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulnya, keluarganya dan sahabatnya. Amma ba'du, pertama, mazhab empat adalah yang dinisbatkan kepada imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kedua, para imam tersebut mengambil fikih dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah para ahli ijtihad, sedangkan seorang mujtahid bisa benar sehingga mendapatkan dua pahala yaitu pahala ijtihad dan pahala benar. Dan bisa pula salah, sehingga mendapatkan satu pahala pada ijtihadnya, dan kesalahannya tersebut dimaafkan. Ketiga, orang yang mampu untuk beristimbab, hendaklah ia mengambil Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana ulama terdahulu mengambil dari keduanya, dan tidak boleh ia bertaklid kepada pada perkara yang ia yakini menyalahi kebenaran. Akan tetapi hendaklah ia mengambil apa yang ia yakini kebenarannya dan bolehlah ia bertaklid kepada perkara yang ia tidak kuasai dan dibutuhkan. Keempat, orang yang tidak mampu untuk beristimbab diperbolehkan untuknya bertaklid kepada orang yang ia percayai untuk diikuti. Kelima, dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa pendapat mereka tidak harus diikuti di setiap waktu dan keadaan karena mereka terkadang salah tapi hendaklah ia mengikuti kebenaran dari pendapat mereka yang berdasarkan kepada dalil. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. قدوات قدوات نبوية الله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة سورة من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda di frekuensi 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. dan kembali bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami, kami sampaikan kajian ilmiah dari kitab Durusul al Arabiyah li ghairi Kita sudah memasuki pelajaran yang keenam dan sudah kita lewati tamrin yang pertama. Kita lanjutkan tamrin berikutnya dan kepada Ustaz Hamzah kita persilahkan tafadhol Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. <clears throat> Uh, nuasil درسنا kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Wa intahina minat, minat tamrin al-awwal. Dan sudah kita selesaikan latihan yang pertama. Wal'an nadkhul at-tamrin al-thani. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. E, di sini disebutkan Do. Hadihi al-alamata amama al-jumal as wa hadhihi al-alamata eh, alamata khata amama al-jumali ghair sahihah Dha' hadhihi alama letakkan e, tanda ini yaitu tanda benar, tanda sahih amamal jumalis sahiha di depan kalimat yang benar. Wa hadhihi alama dan tanda ini yaitu tanda salah, tanda silang amamal jumal ghair as-sahiha di depan kalimat yang tidak benar. <clears throat> Di sini alhamdulillah cuma ada lima uh, latihan, lima soal dan kiranya insyaallah uh, mudah insyaallah naftah syaratan al majal mustami. Kita buka langsung uh, untuk para pendengar di rumah. Nah, Baik, silakan bagi para pendengar di 0218236543 tamrin yang kedua dan kita berharap mudah-mudahan jaringan telepon yang tersambung ini tidak nah. putus ya sebagaimana nah. sebelumnya. Kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Tina di Cijantung. Ibu nah. Tina di Cijantung, baik. Silakan. Silakan Ibu Tina, langsung latihan kedua. Ya. Nah. Wahid ma fariha ma farihal mudarisu tin. Nah, terjemahkan dulu. Uh, uh, al mudaris al mudaris uh, guru tidak suka kepada sangit. Nah, nah. sahih al khata. Khata. Khata as sahih yang benar adalah ya, al mudarisu fariha tin. Nah, bal fariha katsiran. Nah. Sahih, nah. Nah, isnan. Mar Maryamu jau'a. Ah. Nah, sahih al khata. Maryam lapar. Uh, sahih. Sahih, ahsant. Jawa ini untuk muannas Ibu Tina. Iya. Kalau untuk muzakarnya? Jawa nu. Eh. Jawanu. pakai nun ya. Jawa Nah, nu. Nah, sahih. Nah. Fadal, salasa. Salasa. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salatil ba'da salatil zuhri. Nah. Hmm. Terjem awalan. Maryam Maryam keluar dari dari sekolah sesudah sholat duhur. Nah. Sahih. Sahih. Nah. Surat, arba'ah. Arba'ah. <clears throat> Suratul Rahmani atwalu minal minas suratil hadidi. Min suratil hadidi. Min suratil hadidi. Nah. Surat surat Al-Rahman lebih panjang dari surat Al-Hadid. Nah. Salah. Khotok. Khotok. Sahih sorry uh, eh, suratul hadid suratul hadid atwalu atwalu min surat min suratil ar-rahman ar nah sahih nah al-akhir al-akhir uh, Ah, khamsa. aminatu aminatu fatimatu wa aminatu wa aminatu wa fatimatu wa suadu zami zamilatu Maryam. maryama nah Mar Maryama. Nah, Zamilatu Maryama. Jamilatu Maryama. Mengapa Maryama, Butina. Tina? Mengapa bukan Maryami? Bukankah dia mudhafun ilaih? Ini apa? Hmm. Isim ghair munsharif, mamnu min as-sarf ini. Dia tidak boleh diberikan tanwin. Tidak, tidak boleh bertanwin. Nah. <clears throat> Aminah dan Fatimah dan Fuad teman eh, teman-teman Maryam. Nah, sahih al-khata? Uh, sahih. Sahih. Ahsant. Ya. Syukran Ibu Tina. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada umumatina di Cijantung. Dan kita akan berikan kesempatan kembali untuk tamrin yang sama di 8236543. Silakan tamrin yang kedua di 8236543. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu Masita. Ibu Masita di? Iya, di nanteng. Baik. Nah, tafadhali Ummu Masita wahidin. Nah. Ma farihal mudarisu بسعيد Nah. uh, guru tidak senang dengan Sa'id nah sahih atau khata uh, eh, sahih sahih ya Sa nah. guru tidak suka dengan Sa'id sahih ini umum ya la khata ah, sahih la oh, oh la la, la. <laughs> khata Apa ah, nah, Ibu ah, Syitar ngelamun sepertinya dia. <laughs> Fadal Ibnu Masita. Nah. Hmm, iya. Hmm. Jawabannya sahih al khata sekali lagi? Khata. Khata. As sahih yang benar adalah? Yang benar sahih. Nah, yang benar? Eh, yang benar Farihal Mudari itu bisanya di Naam sahih. Naam. Nah, tafadhal itsnan. Eh, hmm, itsnan. Maryam jawaan. Nah. Maryam lapar. Nah, jawabannya sahih. Sahih. Nah. <clears throat> tarasa, ah, Salasa. Ah, kharajat Maryamu minal minal madrasati ba'da salatil zuhri. Ibu Masito, radionya dikecilkan dulu karena ada feedback ini, ada gemah. Nah. Iya. Ah, Maryam keluar dari eh pulang ya saya. Keluar. Ya. Maryam keluar. Maryam keluar dari madrasah setelah salat zuhur. Nah. Ya. Sahih atau khata? Sahih, Nah. Hmm. أربعة Suratul Rahman أطول min suratil الحديد Nah. Eh, surat eh, surat Ar-Rahman lebih panjang dari suratil al Nah. Jawabannya kata. Khata. Nah, as-sahih yang benar? Uh, yang benar sahih. Ya. Yang benar sahih. Yang benar adalah bagaimana umum? Eh, suratul Rahman suratul Hadid suratul Hadid atwalu eh, atwalu min suratul Rahman min suratul Rahman sahih nah khamsah al akhir Aminatu wa Fatimatu wa Suadu Jamilati Zamilatu Jamilatu Maryam nah Atina Fatimah dan dan Suan nah. teman Maryam teman-temannya Maryam sahih al khata نعم hmm, Sahih, صحيح Terima kasih, Ibu Masita. Iya. Jazakallah khair. Iya. Afwan. Ah, Ustaz, ya. Uh, saya mau nanya. Iya. apa untuk yang pelajaran uh, awal ya. Kan, itu bisa nggak diulang? Pelajaran awal maksudnya? Jilid uh, pertama? Ah, jilid pertama. Kan, kan juga ada kajian-kajian ilmu yang, yang yang suka diulang tuh. Oh iya memang diulang. Uh, hari apa Ahisan? Hari apa diulang ya? Iya hari Ahad insyaallah. Nah, Setiap hari Ahad. Pelajaran bukan pelajaran yang Oh iya, untuk yang pelajaran yang pertama ya, Umu ya. Yang pertama. Ya, baik. Jadi uh, eh, enggak hari ya terserah hari apa gitu. Nah, bisa enggak Ustaz ya? Baik, insyaallah kita akan keluarkan eh, kaset dan MP3-nya ya Umu ya. Iya. Jadi bisa disimak dengan uh, di rumah kapan waktu saja dan insya Allah di, dimudahkan insya Allah. Baik. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Baik, uh, kiranya cukup latihan kedua. Kita langsung masuk ke latihan ketiga. Nah, dan sekali lagi ini kita serahkan seluas-luasnya untuk para ikhwan dan akhwat di uh, rumah untuk bisa menjawabnya. Uh, tamrin Salis, latihan ketiga sekarang. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ada keterangan di dalam kurung. Hadihil as'ilatu laysat uh, mabniyatan ala darsis sadisi. Hadihil as'ilatu soal-soal ini laysat bukan mabniyatun berdasarkan uh, eh, alat darsis sadis tidak berdasarkan pelajaran 6. Apa maksudnya? Maksudnya soal-soal yang akan kita baca setelah ini, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan latihan uh, atau pelajaran yang keenam yang baru saja kita baca. Jadi ini soal-soal bebas. Soal-soal bebas yang tidak berkaitan dengan adar susadi sehingga jawabannya boleh beda dengan yang disebutkan di pelajaran keenam ini. Jadi ini soal-soal bebas. Ini sepertinya Eh, melatih kita untuk uh, memahami soal dengan benar sekaligus juga untuk ini mengecek uh, perbenaran kata kita yang sudah kita dapatkan selama ini apa ini sepertinya ke situ arah arah latihan ini nah dan sekali lagi setelah latihan ini uh, kalau diberikan kesempatan setelah itu nanti latihan keempat kita juga buka untuk para pendengar di rumah nah Fadal Aisan ya, naftah al majal Baik, bagi para pendengar Uja, silahkan untuk tamrin yang ketiga ini kita berikan kembali untuk antum semuanya di 0218236543. Silahkan. Dan yang telah menghubungi kami pada tampil sebelumnya, kita berikan kesempatan juga untuk bisa menghubungi kembali Fabel di 0218236543. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa akhir di mana? Dengan Pak Budi di Tambun. Pak Budi? Iya. Iya, di Tambun. Silakan. Nah, silakan Pak. Nah. Rakam Wahid. Rakam Wahid. Tadi Pak Budi Iya. tadi. Iya, oh. Alhamdulillah. Sama lagi. Fadal Pak Budi, silakan. Latihan ketiga, Pak Budi. Silahkan Pak Budi. Halo. Halo, Pak Budi. Masya Allah. <laughs> Asyik jeda. Terputus lagi Pak Budi. Baik. Ya, oke, mohon maaf untuk Pak Budi di Tambun. Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Silahkan, dan untuk penelpon yang lain, ya pendengar yang lain silahkan. Kami berikan kesempatan untuk tamrin yang ketiga di eh, halaman 39. Baik, selamat. Assalamualaikum, silahkan. Saya masih terputus. Dan kami sampaikan bagi para pendengar Roja yang ingin mendapatkan buku Anda bisa menghubungi uh, Studio Radio Roja di 0218233661 atau di 71439823. Anda bisa mendapatkan di Studio Radio Roja yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilangsi. Dan untuk pengiriman via pos bagi Anda yang uh, jauh tinggalnya dari studio dan Anda bisa mendapatkan melalui via pos atau toko-toko buku yang terdekat. Anda bisa menghubungi di 021 Dan kita angkat kembali tamrin yang ketiga untuk pendengar di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa di mana mu? Dari Ummu Kasyah di Cikarang. Baik, silakan. Nah, tafadhali Ummu Kasyah, silakan. The nomor dari nomor satu latihan ketiga. Nah. Wahid. Azhabtu ila madrasati yaumi. Sekali lagi ummu, azhabtu atau azhabta? Azhabta. Nah. Azhabta ila madrasati yaumi. Al yauma. Al yauma. Nah, dia mansub karena dia uh, keterangan waktu. Nah. nah. <clears throat> Sekali lagi ummu Kasyah dan dia bisa juga adhabti bisa adhabta adhabti nah, tapi tidak boleh adhabtu tidak boleh karena tidak mungkin seseorang itu bertanya kepada dirinya sendiri pertanyaan itu biasanya diajukan kepada orang ke kedua nah tafadhol apakah kamu eh, apakah kamu pergi ke sekolah hari ini? Nah. Jawabannya bebas. Nah. Nah, zahabtu. Nah. ذهبت نعم zahabtu, صحيح نعم mata, mata roja, mata roja atau minal madrasati. nah. kapan kamu telah pergi eh, kama, kapan kamu telah kembali dari sekolah sahih nah roja'tu minal madrasati qabla qalil qabla qalil nah, ma mana qabla qalil qabla baru saja. Baru saja. Nah, sahih. Saya kembali dari sekolah qabla qalil baru saja. Sahih. Naam. Salasa. Ayya surati qara'ta ba'da sholatil fajri? Sekali lagi Ummu Kasyah. ayya suratin? Ayya suratin qara'at ba'da sholatil ba'da Sudah betul tadi. Qara'ta ba'da ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajri? Naam qara'tu suratal kahfi ba'da salatil fajri. Naam, qara'tu suratal kahfi ba'da salatil sahih. Naam. Ahsant. Arba'a. Naam. Ayya suratin hafiz hafizta hadzal usbu'? Naam, hadzal usbu'. Naam. <clears throat> Eh, Terjem awalan, terjemahkan dulu. Surat apa yang kamu hafal pekan ini? Nah. tu suratil mursalah Hafidhu suratil atau oh, suratal? Hafidhu suratal mursalah hadal usbu. Suratal mursalati? Suratal mursalati hadal usbu. Hadal usbu, naam, sahih, ahsant. Naam, khamsah. Abil ma'il baridi ghasal abil ma'il baridi ghasalat hmm. wajhik. Hmm. Sekali lagi Ummu Kasha, ghasalat atau ghasalta? Ghasalta. Nah. waj waj waj wajhika Kenapa majrur? Apakah ada harful jar sebelum wajhi? Lah. Apakah dia mudhafun ilaih? Bukan. Bukan. Berarti bukti tidak ada harful jar, tidak ada mudhaf jadi sehingga salah, tidak mungkin majrur. Tinggal dua kemungkinan, dhammah atau fathah. Yang mana yang kita ambil? Dhammah. Dhammah. Apa sebabnya dia dhammah? Nah. Dia fathah Ummu Kasya karena mudhafun ilaih. Eh afwan, karena maf'ulun bih. Nah, Apa yang kita eh, siapa yang mencuci? Mencuci muka? Anta domirnya. Hmm. Apa yang dicuci? Wajhaka hmm, mansub maf'ulun bih. Nah, sekali lagi abil ma'il baridi ghasalta wajhaka. Abil ma'il baridi ghasalta wajhaka ambil ma'il har. nah Ambil ma'il hari. Nah, terjem? Uh, apakah dengan air dingin kamu mencuci mukamu dan atau at, uh, atau dengan air panas? Naam. tu wajhi wajhi. Naam. bil ma'il baridi. Bil ma'il baridi صحيح nah ستة ستة man ghazala qamisuka wa min diluka? Hmm, qamisuka atau qamisaka? Qamis qamiso. Hmm, apa sebabnya qamiso? Uh, eh, maf'ul bi. Maf'ulun bi, sahih. Sekali lagi man ghasala man ghasala qamisuka wa min diluka? Hmm, wa min dilaka. Wa min dilaka. Dia ma'tuf, dia nyambung dengan maf'ulun bi. Karena maf'ulun bihnya mansub, maka dia harus mansub juga. Wa min dilaka. Man komi komisoka wa laka. Nah, kalau jawab. Siapa yang mencuci uh, kemejamu dan sapu tanganmu? Nah. Uh, hmm. Siapa yang mencuci? A ana an atau ada orang lain? Kalau ana gitu Nah, gosal tuhu atau gosal tuhuma. Gosal tuhuma. Wasaltu huma. Wasaltu huma. Nah, huma ini kembali ke al-qamis dan al-mindil. Dua. Nah, sahih. Nah. Baik, syukran Ummu Kasyah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Mokasa di Cikarang. Taip, kita berikan satu penelpon kembali di line telepon 0218236543. Saya silakan kesempatan yang terakhir pada tamrin yang ketiga ini bagi pendengar roja di 8236543. Taib, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong. Ah, Taib. Nah, ah, Satria di Narogong banyak hujan? Narogong? Enggak. di siang, Ustaz. Eh, sore. Malam ini enggak hujan. Iya. Taib. Taib. Fadal. Iya. Fadal ya, Satria. Rokom wahid. Nah, latihan ketiga. Nah. Azhabka ilal madrasatil yaumi. Kenapa al yaumi? Uh, karena kemasukan huruf jar ilah. Ah, yang kemasukan huruf jar ilah adalah al madrasah. Al yaum oh. jauh dia setelah itu. Oh, iya. Dan kalau kamu antum lihat di dialog al yauma, dia dia mansub. Mm-hmm. Maka dia mansub di sini al yauma karena dia keterangan waktu, keterangan waktu dia mansub. Nah, Azhabka ilal madrasatil yauma. nah, Ma jahab ma jahabtu ilal madrasatil yauma. نعم ما ذهبت إلى إلى- المسمع صحيح لأن أطلع اليوم أليس كذلك libur hari ini nah Salah. <clears throat> nah sahih nah isnan Maka roja'ta minal madrasati. nah diterjemahkan dulu ah Satria Oh, iya. Yang pertama saja. Nah, t- langsung saja nomor dua tidak apa-apa mata roja'ta kapan kamu kembali dari sekolah? Nah. Sojak tu minal madrasati fisaati fisaati sadisa. Fisaatis sadisa. Sadisa. Nah. Terjemahkan. Ah, kapan kamu kembali dari sekolah? Nah. Saya telah kembali dari sekolah pada jam 6. Jam 6. 6 pagi apa jam sore ini? 6 sore. 6 nah. pagi, Ustaz. Ah, jam 6 pagi? 6, ah, 6 sore. 6 sore, tidak mungkin jam 6 pagi ya. Nah, antum ini di oh. sekolah. Nah. <laughs> Baik, salasa. Ayat suratin qara'ta ba'da salatil fajri. Nah, terjem. Uh, ah, kapan uh, surat apa yang telah kamu baca setelah salat fajar? Nah. Qara'tu al kahfi ba'da salatil fajri. Nah, qara'tu ba' surat al kahfi ba'da salatil fajri. Ba'da salat. Karena sunnah fi yom, yom jumah قراءة سورة الكهف صحيح نعم أربعة Ayat suratin hafizta hadzal usbu'i. نعم Hadzal usbu'u. ها حفظت هذا الأسبوع صحيح Sahih. نعم Ah, hafiztu hadzal usbu' نعم surat al surat al-mulk. ها Surat al-mulk. سورة الملك أحسنت تبارك سورة تبارك طيب Ya. طيب خمسة Kh- Khamsa. Abil ma'il baridi gosalta wajhaka amil ba am am am bil ma'il hari Nah. gosaltu wajhi bil ma'il hari Bil ma'il hari. Nah, tarjim. apakah dengan air dingin kamu membasuh wajah kamu atau dengan air panas Nah. saya membasuhnya dengan air panas. Nah, air panas tentu dicampur dengan air dingin sehingga jadi hangat. Nah, botol ya, dah Man gotala wami soka kah Nah. anak Ana tuh komisi wamindili. muntas Masya Anta bisa ke anta wahdak? Insyaallah. Masya Allah, barakallah fikum. Syukuran ah Satria, jazakallah khair. Ada pertanyaan ah Satria? Nah, enggak ada Satria. Baik, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Taib, uh, eh, sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini Ahsan. Ah, uh, eh, ada pertanyaan dari SMS, Pak? Iya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke SMS. Kita angkat uh, sebagiannya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pada dialog kemarin, Ustaz, uh, yang terakhir, hati Ah. Kenapa kita atasat? Bagaimana kata dasarnya? Nah, uh, nah, ah, kata dasarnya itu isim. Nah, maksud, maksudnya apa kata dasar? Ada penjelasan lain di soal? Tidak. Tidak ada. Atau mungkin pertanyaannya mungkin kenapa kita ata? Mengapa ya. dia iya. mensub? Ya. Dia, mengapa dia mensub, Ikhwan? Jawabannya adalah karena dia Hah? Maf'ulun? Maf'ulun Maaf Maf'ulun B. Nah, wallahu a'lam. Baik. Untuk yang selanjutnya kita angkat atau menjelaskan ada dan ma'dud Zat. Bagaimana kalau bilangan 11, 12 dan 13? 11 sampai 12, afwan, kaya ulang kembali. Adat dan madud ya, dijelaskan kembali. Nah. Dan bagaimana kalau bilangannya 11 dengan 12, kemudian 13 sampai 19 baik muzakkar dan muannats. Bagaimana cara membentuknya? Insya Allah kita bahas pada uh, beberapa latihan ke depan Insya Allah. Nanti ada penjelasannya. Insya Allah. Nah. Taip, ditunggu dan sabar ya Insya Allah akan kita uh, bahas secara panjang lebar pada babnya nanti Insya Allah. Kemudian saat ada pertanyaan wazan dan apa arti wazan dan metode apa yang lebih baik untuk belajar kata bahasa Arab? Apakah menghafal kosakata terlebih dahulu ya atau mempelajari nahu dan sorafnya terlebih dahulu? Saat? Nah, e, memang banyak banyak teori dalam mempelajari bahasa Arab ini. Tapi tentu semua teori ini kembali ke tujuan awal kita mempelajari bahasa itu. Jika memang e, kemampuan yang ingin kita kuasai dalam bahasa Arab ini misalnya hanya kemampuan membaca saja misalnya, maka e, mempelajari nahwu dan itu satu hal yang mutlak. Hanya saja mungkin urutannya adalah agar memudahkan pembelajaran bahasa Arab ini, maka kita me merekomendasikan kepada para pengajar bahasa Arab untuk tidak memulainya dengan nahu dan sarf langsung pada, pada pertemuan pertama. Karena biasanya yang ikut eh, yang ikut pembelajaran ini adalah orang-orang yang baru saja mempelajari bahasa Arab dan atau bisa jadi tidak sama sekali memiliki latar belakang bahasa Arab. Sehingga kalau antum mulai e, pertemuan pertama dengan kaidah-kaidah nahu dan sarf ini tentu akan menyulitkan Bahkan ini bisa menjadi as, min asbabi tanfirin nas min minal lughah. Menjadi sebab orang lari dari belajar bahasa Arab karena dari awal dari pertemuan awal sudah dibuat uh, sulit dan mengerikan. Sehingga banyak orang menyerah di tengah jalan bahkan mungkin dari pertemuan kedua sudah tidak datang lagi. Maka kita merekomendasikan kepada ikhwan para asatidah uh, untuk memudahkan pembelajaran bahasa Arab ini, untuk memudahkan pembelajaran bahasa Arab maka wallahualam Eh, sepanjang pengalaman kita dalam mengajar bahasa Arab ini kita lihat sepertinya untuk pertemuan-pertemuan awal tidak kita ajarkan nahwu dan as terlebih dahulu. Kita mudahkan, kita berikan eh, uh, tasji, kita berikan eh, targhib uh, dan, dan tentu dengan cara yang yang mudah. Uh, sebagaimana bayi belajar bahasa maka kita mulai dengan kata kemudian Eh, digabung dalam kalimat yang sederhana kemudian naik ke berikutnya ke kalimat-kalimat yang lebih kompleks maka tidak dimulai langsung dari eh, pertemuan pertama tentang nahu dan sarf ini akan menyulitkan uh, dan wallahualam mungkin itu yang bisa kita uh, jawab Wallahualam. nah <clears throat> maknanya wazan al, al wazan itu timbangan biasanya satu ini biasanya dipakai untuk me, me, menimbang kata kerja Contoh misalnya kalimat doroba. Doroba yadribu wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Nanti eh, ini sebenarnya panjang lebar pembahasan wazan ini tapi uh, secara umum kita katakan untuk memudahkan mempelajari saraf biasanya para ulama membuat kaidah-kaidah untuk memudahkannya eh, kaidah ini nanti akan dipakai bagaikan rumus, bagaikan rumusnya akan dipakai di kalimat-kalimat yang lain. Maka e, misalnya doroba, maka wazannya fa'ala. Doroba ada tiga huruf. Bot itu sama, kedudukannya sama seperti fa di kata fa'ala. Kemudian ro, ro kata kedua e, kedudukannya sama seperti kalimat <clears throat> huruf ain. Huruf yang kedua di kalimat fa'ala. Kemudian ba, doroba, huruf yang terakhir sama seperti lam yang ada pada kalimat fa'ala. Ini maksudnya uh, agar memudahkan uh, untuk menjadi rumus pada kalimat-kalimat yang berikutnya. Ya, mohon maaf tidak begitu bisa panjang lebar dijelaskan. Nanti insya Allah pada waktunya kita akan jelaskan Sampai lebih rinci insya Allah. Nah. Dan hati, saat fi'il madinya apa? Hati ini sebenarnya bukan bukan fi'il, dia bukan hmm. murni fi'il. Bukan murni fi'il. Dia para ulama memasukkannya ke dalam isim fa isim fi'il. Isim fi'il isim tapi dia sama seperti fi'il. Maka setelah itu kalimat yang ada setelah kalimat hati dia adalah mansub sebagai maf'ulun B. B. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja mungkin saja. Ya. Nah, kita bisa angkat pertanyaannya. Baik, uh, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Uh, jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan dan saya menarik semua perkataan saya yang salah dan memohon kepada Allah ampunan atas segala kesalahan.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 Kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Hamzah yang telah memberikan eh, pembimbingan kita malam ini dan juga kepada para pendengar Roja yang ikut berpartisipasi dalam kajian bahasa Arab. Dan untuk informasi buku Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218233661 atau di 7143983. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Kami bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب, فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إن إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ